Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Ahad pagi Masjid al asif Pakung Raja rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca fatwa al-aqidah dari Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala kita sampai pada poin yang ke-94 yaitu tentang mahwa apa itu yaitu pengertian al-wala wal bara. <clears throat> Eh, nama lain dari al-wala wal bara adalah al-hubbu fillah wal burdu fillah. Ya, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itu semakna uh, al-hubbu fillah itu sama dengan semakna dengan al-wala. Wal burdu fillah benci karena Allah itu semakna dengan al-bara. <clears throat> Jawabannya al-wala wal bara. Al-wala wal bara lillahi karena Allah Subhanahu ayat tabara al-insanu seorang itu berlepas diri dari semua orang yang Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh ada bagi kalian uswatun hasanah teladan yang baik pada Ibrahim. Walladzina ma'ahu dan orang-orang yang bersama Ibrahim yaitu para rasul. Itu kalau maka mereka Ibrahim dan para rasul yang lain berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri pada, dari kalian, demikian juga berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah. Kami kafir dengan kalian dan nampaklah antara kami dan kalian al-adawah permusuhan wal baghdau dan kebencian abadan selamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Wahada ma'al qaumil musyrikin dan ini ditujukan kepada orang-orang musyrik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dan ada pengumuman dari Allah dan Rasulnya kepada manusia. Yaumul Hajjil Akbari pada hari eh, Haji Akbar <coughs> yaitu pada hari eh, yaitu pada saat hari haji annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, nah ini yang menjadi mahalus syahidnya, an Allah bari'um minal, minal musyrikina wa rasuluhu. Sesungguhnya Allah dan rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Fayajib maka wajib atas setiap mukmin untuk berlepas diri dari setiap musyrik dan orang kafir. fahadah fil askhas maka ini berkenaan dengan person. Di samping ada berlepas diri terhadap persoalan, ada juga berlepas diri terhadap perbuatan. Wakadhalika demikian juga wajib atas seorang muslim untuk berlepas diri dari segala amal yang tidak diridai Allah Allah dan Rasulnya. Meskipun amal tersebut bukanlah kekafiran. Semacam kefasikan yaitu dosa-dosa besar, wal dan kemaksiatan secara umum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Allah habbaba ilaikumul iman akan tapi Allah membuat kalian cinta kepada iman dan membuat iman itu indah di dalam hati kalian. Wa karaha kufra wal fusuqa wal isyan dan Allah membuat kalian benci terhadap kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan jika pada seorang mukmin itu terdapat iman dan terdapat padanya kemaksiatan. <clears throat> Maka kita loyal kepadanya, kita cinta kepada orang tersebut karena imannya dan kita membenci dan tidak suka kepadanya karena kemaksiatannya. Dan termasuk dalam hal ini adalah orang yang ada padanya iman dan ada padanya bid'ah. Selama bid'ah itu tidaklah membatalkan keimanannya. Maka dicintai karena imannya dan dibenci karena kedurhakaan dan kemaksiatannya atau karena kebid'ahannya. Dan kaidah ini bukan hanya dalam masalah agama Ya, bahasanya suka di satu sisi dan benci di sisi yang lain. Ini bukan hanya kaidah agama kata beliau, namun ini adalah kaidah hidup. Wahada yajri fi hayatina. Dan kaidah ini berlaku pada kehidupan kita. Yaitu kaidah bahasanya terkadang ada sesuatu yang dibenci dari satu sisi dan disukai dari sisi yang lain. Itu bukan hanya kaidah dalam bab wal bara, namun dia adalah kaidah hidup. Contohnya adalah faqad ta'khudhu ad-dawa'a terkadang Anda mengambil dan mengkonsumsi obat yang sangat tidak enak rasanya. Antakarihun li ta'mihi. Anda tidak suka karena rasanya yang demikian pahitnya. Namun Anda ma'adhalika meskipun demikian, rahibun fihi. Di sisi yang lain Anda suka dengan obat tersebut. Harganya mahal pun rela, eh, rela dicari, diburu dan dibeli. Kenapa? Karena ada padanya kesembuhan dari penyakit itu. Ya, maka di sini kita jumpai benci dari satu sisi, namun suka dari sisi yang lain. Ya, benci dari ya, dari satu sisi yaitu rasanya yang tidak enak, namun suka dari sisi yang lain yaitu ya, manfaat yang ada di balik obat tersebut. Kemudian beliau mengoreksi sikap keliru sebagian orang, wabak dunas dan sebagian orang yakrahul mu'min al-asi. Tidak suka dengan, tidak tidak senang dengan seorang mukmin yang jadi pelaku maksiat Akhtar mimma yakrahul kafir. Dengan ketidaksukaan yang lebih banyak daripada ketidaksukaannya kepada orang kafir. Wahada minal ajib. Dan ini satu hal yang mengherankan. Dan ini adalah qalbun lil haqa'iq. Adalah memutarbalikkan fakta. Ini adalah tindakan memutarbalikkan fakta. Karena orang kafir adalah musuh Allah dan Rasulnya. Dan memberikan juga musuh bagi orang yang beriman. Wajib atas kita anakrahuhu min mingkuli kulubina. Wajib bagi kita untuk membencinya dengan seluruh hati kita. Ya yaladina amanu la tattakhidu adui wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan musuhku, yaitu musuh Allah dan musuh kalian. Aulia sebagai orang-orang yang sangat kalian cintai. Yang, yang dimaksudkan adalah orang kafir. Maka ini dalil bahasanya orang kafir itu musuh Allah dan musuh orang-orang yang beriman. Tulkuna ilaihim bil mawaddah. Kalian berikan kepada mereka rasa cinta. Ya, mawaddah itu dalam bahasa Arab artinya ya, khalisul hubbi. Adalah rasa cinta yang murni tanpa dicampur dengan kebencian. Ini rasa cinta yang tidak bercampur dengan kepercayaan sedikit pun tidak ada unsur benci padanya sedikit pun disebut mawaddah atau al al alwud. Waqad kafaru bima ja'akum minal haq. Padahal mereka telah kafir dengan kebenaran yang telah datang kepada kalian. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kalian. Untuk minubillahi rabbikum. Karena kalian beriman kepada Allah Rabb kalian. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa btigha'a mardati. Jika kalian memang betul-betul keluar karena jihad di jalanku dan mencari ridaku. Tusiruna ilaihim bil mawadda. Kalian uh, sembunyikan kecintaan kepada mereka wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma'alantum dan aku mengetahui apa yang kalian samarkan dan apa yang kalian nampakkan terang-terangan wa may yaf'alhu minkum siapa yang melakukan hal tersebut di antara kalian faqad dhalla sawa sabil maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus Demikian juga firman Allah Ta'ala, Ya yaladina amanu latattakhidul yahuda wa nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali, sebagai orang yang sangat dicintai. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka wali bagi sebagian yang lain. Siapa yang memberikan loyalitas kepada mereka dari kalian, maka sungguh dia adalah bagian dari mereka. Inna Allah la yahdil kaum zalimin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melahmikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan mereka-mereka orang kafir tidak akan ridho kepada anda kecuali dengan mengikuti agama mereka dan menukar dan menjual agama Anda. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rida hatta tatabi amillatahum, sampai engkau mengikuti milah mereka. Demikian juga firman Allah di surat Al-Baqarah, "Wadda kathiru min ahlil kitab banyak dari ahli kitab yang menginginkan seandainya mereka bisa mengembalikan kalian setelah mimba di imanikum setelah kalian beriman kufar menjadi orang-orang yang kafir. Inilah isi hati mereka, isi hati kata Allah kafirun min ahli kitab. Banyak dari ahli kitab. Bahkan di ayat sebelumnya inilah isi hati al-Yahud wan Nasara. Wa fi kulli anwa'il kufri dan e, wajibnya berlepas diri dari orang kafir ini berlaku untuk semua jenis kekafiran. Baik kafir itu adalah kafir juhud, baik kafir tersebut adalah kafir ingkar wa takdib, ataupun kafir karena musrik atau kafir karena ilhad. Allah a'lam ilhad di sini maknanya ya, mungkin ilhad dalam bahasa Arab kontemporer artinya ateis. Ini makna asal dari ilhad itu menyimpang atau sangat sesat. Dan kalau di bahasa Arab kontemporer, ilhad, mulhid, itu mengalami pengkerucutan makna sering dipakai dalam pengertian ateis. Ini tergantung konteksnya eh, atau konteks kalimatnya apakah ini ilhad dalam makna yang luas menyimpang eh, atau sesat yang sangat keterlaluan ya, atau nanti konteksnya adalah ateis. Maka ilhad kalau dalam makna menyimpang atau eh, sesat tidak mengharuskan bermakna kekafiran. Ya, tidak mengharuskan bermakna kekafiran. Namun kalau di sini dijajar dengan berbagai macam kekafiran, juhud, ingkar, takdib, nah, ya, maka ilhat yang maknanya adalah kekafiran ya, adalah ateis. Wa amal amal adapun perbuatan maka kita berlepas diri dari segala perbuatan yang haram Tidak boleh bagi kita untuk terbiasa melakukan hal-hal yang haram. Ataupun mengambilnya, yaitu mempraktekannya. Wal mukmin al-asi, sedangkan mukmin berlaku maksiat, demikian juga termasuk di dalamnya adalah mukmin pelaku bid'ah dengan bid'ah yang tidak mengeluarkan dari iman, maka kita berlepas diri dari perbuatannya. Ya, yaitu perbuatannya melakukan kemaksiatan. Namun kita loyal dan mencintainya alama ma'ahu minal iman karena iman yang dia miliki. Maka manusia dalam masalah walak wal bara, cinta dan benci karena Allah itu ada empat eh, ada tiga macam. Yang pertama adalah yang dibenci secara total itulah orang kafir. Ya, maka bara 100% ya, ini tertuju pada ya, orang yang kafir dengan berbagai macam bentuk kekafiran. Tadi disampaikan boleh jadi kafirnya adalah ilhad, ateis. Boleh jadi kafirnya adalah asyirku menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Atau kafirnya adalah juhud. Juhud itu adalah orang yang kafir secara ingkar secara lahiriah meskipun mengakui dan meyakini secara batin. Ralung hatinya yang paling dalam percaya dengannya, mengimaninya. Namun lahiriahnya, e, perbuatannya dan ucapannya mengingkarinya. Sebagaimana contoh kufur juhud adalah kafirnya Fir'aun. Kafirnya Fir'aun. Wajahadu biha wastaikonatha angfusuhum zulma wa Di surat An-Naml Allah katakan, Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya juhud terhadap ayat dan mukjizat yang dibawa oleh Musa alaihissalam tidak mengakuinya wastaiqanata anfusuhum sedangkan hati mereka itu yakin kalau itu satu hal yang benar ya, namun sisi lahiriah tidak mau e, mengakuinya ini juhud Kemudian demikian juga eh, termasuk dalam ini orang kafir dengan kekafiran al-ingkar wa takdzib. Al-ingkar wa takdzib. Allah a'lam ingkar wa takdzib itu semakna yaitu mendustakan dan mengingkari zahiran wa batinan. Kalau juhud itu mengingkarinya zahiran la batinan. Ya, kalau johot pengingkarannya semak secara lahiriah ataupun batinnya yakin kalau itu benar. Sedangkan al-ingkar wa takzib, itu pengingkarannya secara lahiriah dan batinnya. Ya. Semisal secara lahiriah dia katakan ya, misalnya Muhammad itu bukan utusan Allah dan hatinya pun demikian keyakinannya dan uh, kufur takdir dalam bentuk semacam ini lebih sedikit di antara orang-orang kafir yang menentang para rasul. Umumnya mereka kufurnya adalah kufur juhud. Mayoritas orang kafir itu kufurnya adalah kufur juhud. Karena para rasul datang berdakwah dengan membawa bukti-bukti yang sangat jelas dan gamblang eh, bahasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada penentangan kecuali ya, karena faktor juhud ya, dan perlu diketahui bahasanya termasuk kufur takzib adalah ya, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Maka termasuk kufur takzib adalah kufur istihlal. Menghalalkan sesuatu yang jelas, gamblang, dalilnya tegas dalam Quran dan Sunnah. Bahkan itu satu hal yang mujma'un alaih hukumnya. Kalau hukumnya itu haram, kemudian diyakini halal. Maka orang yang meyakini bahasanya zina itu Eh, zina itu halal, minum khamar itu halal, homoseksual itu halal, maka kufurnya adalah kufur istihlal dan kufur istihlal itu bagian dari kufur takzib. Ya, karena ini mendustakan ya, mendustakan nas nusus Quran dan sunnah yang tegas-tegas menunjukkan haramnya zina, haramnya Eh, minum khamar, haramnya homoseksual, haramnya riba. Maka siapa yang menganggap itu halal, maka ada badannya takzib. Demikian juga sebaliknya. Ya, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jelas-jelas kemudian uh, ya, roti itu halal. Daging kambing, daging sapi itu jelas-jelas halal. Kemudian dia yakini kalau itu dalam agama itu satu hal yang haram. Maka ini mendustakan dalil-dalil yang menunjukkan halalnya itu semua. Ya, kemudian manusia jenis yang kedua adalah yang mendapatkan wala atau mendapatkan al-hubbu fillah secara total dan utuh. Itulah para nabi dan rasul. Demikian juga orang-orang yang saleh dan yang dikenal sebagai orang yang saleh di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian tadi disampaikan bahasanya <clears throat> kemudian ada manusia jenis yang ketiga yaitu yang dicintai dari satu sisi mendapatkan al-hubbu fillah dari satu sisi dan mendapatkan al-burdu fillah dari sisi yang lain. Itulah mukmin ya, yang memiliki mukhalafat pelanggaran. Baik pelanggarannya itu bentuknya maksiat. Ya, demikian juga pelanggarannya ataupun pelanggarannya dalam bentuk bid'ah selama bid'ah itu tidak membatalkan keimanannya dan tidak membatalkan keislamannya. <clears throat> Itu berkenaan dengan person. <clears throat> Adapun tadi disampaikan berkenaan dengan uh, dengan amal, maka semua amal yang haram wajib untuk barak untuk berlepas diri, untuk punya benci. Tidak disyaratkan harus kekafiran. Tidak disyaratkan harus kekafiran. Namun semua ya, semua hal yang haram. Ya, meskipun levelnya bukan kekafiran, meskipun levelnya kefasikan, yaitu eh, pelaku dosa besar, ataupun levelnya di bawahnya lagi ketika itu satu hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya maka seorang muslim wajib berlepas diri darinya ya. tidak disyaratkan untuk sesuatu yang harus dibenci itu tidak disyaratkan harus perbuatan yang membatalkan iman ya, karena ketika dikatakan perbuatan tidak membatalkan iman itu bukan berarti pembelaan terhadap perbuatan tersebut cuma mau mendudukkan porsi dan e, tempatnya. e, <clears throat> maka semisal dengan itu ketika kita katakan e, bahasanya ini bid'ah yang tidak mengeluarkan orang dari ahlu sunnah itu berarti Jangan disimpulkan jika demikian boleh dilakukan. Eh, eh, kalau ini tidak mengeluarkan dari ahli sunnah berarti boleh dilakukan. Itu sama dengan ini tidak mengeluarkan dari Islam. Oh kalau begitu ya, boleh dilakukan. Itu mirip-mirip. Ya. Ada sebagian orang yang ya, punya cara berpikir. Oh, kalau bid'ah itu tidak mengeluarkan dari ahlu sunnah, oh berarti tidak apa-apa dikerjakan. Ya. Sehingga ketika ada orang yang mendudukkan satu permasalahan, ini bukanlah bid'ah yang mengeluarkan dari lingkaran sunnah, oh berarti itu boleh dikerjakan. Ya. Maka ini sebagaimana ini perbuatan tidak mengeluarkan dari lingkaran Islam dan iman. Apakah kemudian artinya, oh itu boleh dikerjakan? Tentu tidak. Ya. Dan ketika orang itu mengatakan e, zina itu tidak membatalkan dari membatalkan keimanan bukan berarti meremehkan. Oh, berarti dia meremehkan zina. Kenapa zina tidak membatalkan iman? Kalau tidak membatalkan iman berarti boleh dikerjakan, boleh dilakukan. Ya, ayo kita zina saja kalau demikian. Nah, Ya, tidak uh, tidak demikian. Maka karena tentu maknanya tidak demikian. Ini cuma mendudukkan porsi ini perbuatan eh, ini pelanggaran, ini mukhalafat, ini pelanggaran terhadap aturan Allah dan Rasulnya. Namun ini pelanggaran ini tidak sampai membatalkan keislaman, tidak membatalkan keimanan. Demikian juga ini pelanggaran dalam bentuk bid'ah. Nah, pelanggaran dalam bentuk bid'ah itu ada yang membatalkan seorang dari menyebabkan seorang keluar dari lingkaran sunnah dan ada yang tidak. <clears throat> Kemudian berkenaan dengan loyalitas atau uh, ya, uh, walak dengan orang kafir yang ini tentu satu hal yang tidak benar maka secara umum walak terhadap orang kafir itu ada yang membatalkan keimanan dan ada yang tidak Dalil bahasanya ada walak kepada orang kafir yang tidak membatalkan iman. Tadi kita baca surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama. <coughs> Maka ada orang yang memberikan loyalitas kepada orang kafir. Kemudian Allah larang. Dan lihat e, cara Allah melarangnya di surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Ya ayyalladzina amanu dibuka dengan ya ayyalladzina amanu. Baik orang-orang yang beriman. Berarti orang ini masih beriman. Baik orang-orang yang beriman, janganlah kalian memberikan e, cinta kalian, yaitu walak kalian kepada musuhku dan musuh kalian. E, maka berdasarkan Al-Mumtahan ayat yang pertama terdapat pelanggaran, yaitu walak kepada orang kafir yang statusnya tidak membatalkan iman. Buktinya pelakunya masih dipanggil dengan masih disebut dengan sebutan ya ayyalladzina amanu. Namun ada eh, ada juga wala dan loyalitas kepada orang kafir yang membatalkan keimanan. Ya, semisal di Al-Maidah ayat yang ke-52 tadi telah kita baca yatawallahum minkum Maka siapa yang di antara kalian loyal kepada mereka yaitu dengan loyal tertentu fa maka dia adalah bagian dari mereka orang-orang kafir. Maka ini minhum ini zahirnya menunjukkan takfir. Ya, menunjukkan eh, fonis kafir dari dua ayat ini <coughs> maka disimpulkan ya, bahasanya pelanggaran berupa loyal kepada orang kafir itu ada yang tidak membatalkan iman semacam di Al-Mumtahanah ayat yang pertama dan ada yang membatalkan iman ya, semisal di Al-Maidah 52 ya, Ya, loyal kepada orang kafir yang membatalkan iman disebut dengan sebutan tawalli. Diambil dari kata-kata waman yatawallahum. Yatawalla tawalli. Tawalla yatawalla <coughs> tawallian. <coughs> Maka itu disebut tawalli. Tawalli kepada orang kafir. Itu loyal dan berpihak kepada orang kafir yang membatalkan iman. Ya, sedangkan eh, loyal kepada orang kafir yang tidak membatalkan iman itu disebut dengan mualatul kufar. Mualatul kufar. Eh, loyal kepada orang kafir yang tidak membatalkan iman yang orangnya masih disebut dengan ya ayyalladzina amanu adalah keperpihakan kepada orang kafir karena motivasi duniawi sebagaimana kasus sahabat Nabi Hatib bin Abi Balta'ah yang memberikan loyalitas kepada orang kafir yaitu membocorkan berita rencana Nabi menyerang Mekah dan ini karena motif duniawi Ya. Sedangkan uh, tawalli yang ini membatalkan iman, manakala motivasinya motivasi agama berpihak kepada orang kafir karena cinta, senang dan ridha dengan agamanya. Ya. Yang tawali atau loyalitas dan keberpihakan kepada orang kafir yang membatalkan iman ini disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Eh, di sepuluh pembatal keislaman disebut dengan sebutan mudhaharatul musyrikin. <coughs> mudhaharatul musyrikin. Mudhaharatul musyrikin itu diambil kata-kata dhahrun artinya punggung. Mudhaharatul musyrikin di sini artinya menjadikan dirinya sebagai punggung pelindung bagi orang kafir. Menjadikan dirinya sebagai eh, pelindung yang kemudian berani bertaruh nyawa ya, demi membela orang kafir. Menjadikan dirinya sebagai pagar betis pembela orang kafir. Ya, kalau kita pakainya betis ya, nggak pakainya uh, ya, pakai punggung gitu kan. kalau kita cukup pakai betis saja jadi pakar betis. Nah, maksudnya kan eh, melindungi dari serangan. Nih, kalau orang Arab eh, menjadikan dirinya sebagai punggung dalam artian tameng pelindung orang kafir. Maka dia Eh, punya korban yang luar biasa sampai punya kecintaan yang demikian hebat dan luar biasa sampai-sampai dia jadikan dirinya sebagai punggung pelindung orang kafir. <coughs> Kemudian tadi kita baca di surat uh, At-Taubah Ayat yang ketiga ada istilah Yamul Hajil Akbar. Ya, di masyarakat kita ada anggapan dan ini anggapan yang sebenarnya sudah ada sejak masa silam. Anggapan salah paham yang sudah ada sejak masa silam bahasanya eh, Haji Akbar itu adalah satu momen ibadah haji manakala Arafahnya itu hari Jumat. Maka itu disebut Haji Akbar dan ini adalah e, salah paham yang tidak benar. Yang dimaksud dengan Yaumul Hajjil Akbar adalah Yaumun Nahar. Yaumun Nahar. Tanggal 10 e, eh, Dhul Hijjah. Itu hari penyembelihan, hari Aidul Adha, nah, itu nama lainnya adalah Yaumul Hajjil Akbar. Maka hari itu tanggal 10 hijjah kita sebut dengan Yaumun Nahar hari penyembelihan ya, disebut juga dengan Yaumul Idul Adha, Idul Adha dan nama yang lainnya adalah Yaumul Hajjil Akbar. Berdasarkan hadis yang diatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, berhenti e, di hari Nahar ketika beliau menunaikan ibadah haji, lantas Nabi bertanya pada para sahabat, ayu yaumin hada. Hari ini hari apa? Para sahabat mengatakan yaumun nahri. Ini hari nahar. Fakal lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hada yaumul hajil akbar. Ini adalah hari haji akbar. Sehingga yaum hajil akbar itu nama lain untuk yaumun nahar hari penyembelihan. Wasumia yaumun nahri, yaumun nahri hari nahar itu disebut dengan yaumul haji akbar karena di malam 10 eh, eh, lima filailatih karena di malamnya di malamnya itu eh, terdapat wukuf di Arafah bagi orang-orang yang wukufnya tidak normal bagi orang-orang yang wukufnya tidak normal wukuf normal itu tanggal 9 Ba'da duhur sampai maghrib sampai tenggelamnya matahari namun Nabi katakan siapa yang sudah berada di Arafah asalkan sebelum terbit fajar tanggal 10 maka dia telah wukuf di Arafah. <coughs> maka ketika tenggelam matahari itu berganti dengan eh, maka pada dasarnya berganti dengan tanggal berikutnya dan hari berikutnya kecuali beberapa hari di antaranya adalah kecuali tanggal 9 kecuali tanggal 9 Dzulhijjah tenggelamnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah itu masih tanggal 9 Nah, itu belum tanggal 10. Nah, itu belum tanggal 10 sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Baru kemudian dikatakan tanggal 10, nah itu dengan terbitnya fajar. Karena Nabi mengatakan, siapa yang wukuf meskipun sesaat di Arafah, al fajri, sebelum fajar maka dia telah wukuf. Karena itu masih tanggal 9. Ya, maka malam tanggal 10 itu masih ada kegiatan wukuf, kemudian ada kegiatan mabit di Musdalifah, ya, kemudian nanti tanggal 10 paginya itu terdapat lempar jumroh, kemudian kalau mau sempurna utuh maka ada menyembelih hewan kurban, kemudian menggundul kepala ke, e, tahallul dan tawaf dan sa'i yang merupakan kegiatan-kegiatan haji. Ya, maka karena inti kegiatan haji itu seputar tanggal 10 dari malam ya, malam 10 sampai eh, paginya sampai siangnya itu inti ibadah haji itu di situ semua. Kegiatan pokoknya di situ semua. Maka ini ya ini haji akbar dibandingkan kegiatan-kegiatan setelahnya. Tanggal 11, 12, 13, tanggal sebelumnya, tanggal 8. Nah, kegiatannya <coughs> belum kegiatan pokok. <coughs> Maka kegiatan besar-besarannya, momen yang paling besar, nah, itu pada uh, rangkaian malam uh, malam 10 dan demikian juga tanggal 10. Maka yaumul hajj wa zaman. Maka hari haji itu adalah waktu pelaksanaan ibadah haji dan haji akbar wa al-amalu fihi adalah e, aktivitas ibadah haji yang terpusat pada hari tersebut. Sehingga haji akbar itu bukanlah momen ibadah haji di mana wukufnya itu tanggal atau hari Jumat, namun uh, eh, Yaumul Hajjil Akbar itu sama dengan tanggal 10 Hijjah itu sendiri. Kemudian uh, poin selanjutnya adalah hukum safar ke negeri kafir dan hukum safar ke negeri kafir untuk wisata. Maka safar ke negeri kafir tidaklah diperbolehkan kecuali dengan tiga syarat yang ini dijelaskan panjang lebar oleh Eh, Syekh Ibn Thaymin di sarah untuk usul salasa. Yang pertama, hendaknya seorang itu memiliki ilmu agama yang mapan ya, dengan tujuan untuk membentengi dirinya dari berbagai macam subhat-subhat pemikiran. Ya, akan banyak dia jumpai uh, dini kafir. Demikian juga uh, Bahkan di zaman ini di negeri muslim pun banyak subahat subhat pemikirannya. Ya. Kemudian asyartu athani, kemudian syarat yang kedua, ayakuna ingdahu dinun. Dinun di sini maknanya takwa. Hendaklah dia adalah orang yang memiliki takwa, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghalanginya dari melakukan syahwat yaitu hal-hal yang haram, maksiat-maksiat yang berceceran ya, di pinggir-pinggir jalan di negeri-negeri kafir dan di sebagian negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Dan bagian dari wallahu a'lam bagian dari din di sini memiliki din di sini ya artinya dia pertimbangkan di sana ada komunitas kaum muslimin ya, teman-teman ya, yang baik-baik ya, adalah dia, eh, wallah alam itu bagian dari din, bagian dari supaya menjaga takwanya. Maka dia tidak sembarangan pilih e, tempat, ya. namun dia cari yang komunitas Islamnya, ada komunitas-komunitas Islam di situ, sehingga ada teman yang e, menjadi tempat tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian syarat yang ketiga adalah dia perlu untuk melakukan safar tersebut. Jika tidak lengkap tiga syarat ini, tidak boleh safar ke negeri kafir. Karena di sana boleh jadi terdapat fitnah, kerusakan, atau khawatir terjadi kerusakan. Ditambah membuang-buang harta, kan <coughs> orang mengeluarkan harta <coughs> yang banyak untuk safar ini. Adapun jika memang ada kebutuhan untuk hal itu, liilajin untuk berubat, entah untuk belajar ilmu yang tidak dijumpai di negerinya ya, wakana indahu ilmun wa dinun sedangkan orang ini punya ilmu agama yang mapan ya, wa dinun dan punya ketakwaan alama wasofnahu sebagaimana telah kami deskripsikan maka tidak mengapa oleh karena itu maka oleh karena itu safar untuk siyaha sekedar untuk wisata melancong rekreasi ke negeri kafir maka ini satu hal yang tidak dibutuhkan maka tidak memenuhi syarat itu tidak memenuhi syarat yang ketiga. Karena mungkin baginya untuk mungkin bagi orang tersebut untuk pergi ke negeri kaum muslimin di mana penduduk negeri tersebut yuhafid ya, menjaga dan mengamalkan syiar-syiar Islam. Kemudian tentang Arab Saudi, beliau mengatakan dan negeri kita, yaitu Arab Saudi saat ini, walhamdulillah, adalah negeri yang negeri wisata di sebagian daerahnya. Maka mungkin bagi orang tersebut, orang Saudi tadi untuk pergi ke tempat-tempat tersebut dan menghabiskan waktu liburannya, ijazah. Ijazah di sini artinya liburan. Fiha di tempat-tempat tadi. Kemudian tentang orang yang kerja dengan orang kafir. <coughs> Maka apa nasihat Anda untuk seorang muslim kerja sama orang kafir? Maka jawaban beliau kami nasihatkan kepada saudara kita tersebut yang kerja dengan orang kafir untuk mencari pekerjaan ya, yang tidak ada padanya satupun dari musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Yaitu orang yang beragama dengan selain Islam. Jika memungkinkan, faidah tayasar, jika memungkinkan yaitu kerja lingkungan kerjanya semuanya adalah muslim ya, fahada walladhi yang bari maka itu idealnya ya, itu idealnya, itulah yang sepatutnya. Ya, karena itu lebih lebih kondusif dan lebih orang tidak perlu uh, punya banyak problem. Lain hanya kalau atasannya bosnya itu non muslim nanti akan punya banyak masalah gimana ketika pas Natal saya harus bagaimana ini harus bagaimana susah. Maka beliau katakan yang beri yang yang ideal ya lingkungan kerja seluruhnya adalah kaum muslimin. Namun wa ilam yatayasak jika tidak memungkinkan. Fala alihi maka tidak mengapa kerja bersama orang kafir karena dia itu dalam pekerjaannya dan mereka dalam pekerjaannya. Namun dengan syarat tidak ada dalam hatinya mawaddah lahum cinta yang murni pada orang kafir, mahabbah, bahkan loyalitas atau keperpihakan. Syarat yang kedua, komitmen dengan ajaran syariat. Bisa mengamalkan ajaran syariat berkenaan dengan interaksi dengan orang kafir. Berkenaan dengan masalah mengucapkan salam kepada orang kafir, menjawab salam orang kafir, dan semacam itu. Dan di antara komitmen syariat adalah tidak mengiring jenazah orang kafir bahkan e, mengirim jenazahnya ke pemakamannya tidak menghadirinya ya, tidak ikut layat e, maka nanti namun kalau yang meninggal atasannya kan repot nah, itu nanti dia akan dapat problem-problem ya, semacam ini walaya satu a'yadahum tidak pula menghadiri perayaan-perayaan orang kafir tidak pula mengucapkan selamat dengan hari yang mereka Kemudian ma'at ditambah Basil istita'ah mengerahkan segala kemampuan untuk bisa mendakwahi mereka kepada Islam. Ini, maka supaya tidak terbentur eh, terbentur atau menghadapi banyak masalah, ya idealnya ya, lingkungan kerjanya adalah kaum muslimin. Namun seandainya itu tidak memungkinkan, maka boleh ya, kerja dengan orang kafir atau bersama orang kafir dengan Tadi disampaikan ada tiga syarat. Yang pertama adalah ya, di dalam hati tidak ada kemudian keperpihakan kepada orang kafir, ketergantungan kepada orang kafir. Kemudian yang kedua bisa kemudian menjalankan aturan-aturan syariat dalam masalah bersikap dengan orang kafir, pernah dengan hari rayanya dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga tadi ini, ya, jadikan ini eh, tersebut sebagai batu loncatan untuk mendakwai mereka. Kemudian bagaimanakah kita mengambil faedah ya, dari apa yang dimiliki oleh orang kafir tanpa terjumus dalam hal yang terlarang? Apakah masalah yang bersalah termasuk dalam hal ini? Maka apa yang dilakukan oleh orang kafir yang merupakan musuh Allah dan musuh kita itu ada tiga macam ada aktivitas mereka yang statusnya ibadah, <coughs> statusnya ada, <coughs> dan statusnya adalah sinaat hasil-hasil hasil industri, wal amal dan sejumlah aktivitas lain yang sejenis. E, amal ibadat untuk ibadahnya orang kafir. Maka satu hal yang maklum tidaklah diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menyerupai orang kafir dalam aktivitas ibadah mereka. Maka siapa yang ya, menyerupai mereka dalam aktivitas ibadah mereka, maka dia berada di atas bahaya yang besar. Karena boleh jadi hal tersebut muadian ila mengantarkan kepada kekafiran dan menyebabkan keluar dari Islam. <coughs> dan di antara hal ini adalah ya, masuk ke tempat-tempat ibadahnya orang kafir ya, dengan ya, pakaian yang pakaian khas mereka ya, dengan pakaian khas mereka ya, masuk uh, tempat ibadah ini harus dengan pakaian khas mereka seperti apa kain tertentu ya, maka ini termasuk dalam dalam menyerupai mereka dalam ibadah mereka. Karena bentuk beribadah kepada eh, bentuk beribadah di tempat-tempat ini adalah dengan memakai pakaian khas tertentu tersebut. <clears throat> Dan ini sangat-sangat berbahaya, minimal e, batalnya keislamannya diperselisihkan. Batalnya keislamannya diperselisihkan. Sebagaimana di Sampaikan misalnya di Kifayatul akhir fikih Syafi'iyah, siapa yang masuk gereja dengan memakai zinar, ya memakai uh, kemudian pengikat kain, uh, pengikat di pinggang khasnya orang Nasrani, ya, maka menurut sebagian ulama dia kafir, batal Islamnya dengan perbuatan tersebut. Masuk gereja dengan pakai ya, sabuk khas atau kain tertentu, kain khas tertentu yang e, menjadi khas mereka untuk memasuki gereja. Maka <clears throat> ini batal keislamannya menurut sebagian ulama. <clears throat> Kemudian wa amal adat <clears throat> adapun perkara al-adat non ibadah semacam e, model pakaian dan yang lain maka jika itu khasnya orang kafir maka tidak boleh haram men, e, tasyabbah bihim tasabbuh dengan mereka mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang tasyabbah qaumin menyerupai satu kaum fa minhum maka dia bagian dari mereka meskipun perlu diingat bahasanya hadis ini maknanya adalah e, negatif dan positif pujian dan celaan tergantung kaumnya tergantung kaumnya. Jika kaum di situ adalah orang-orang saleh, maka kita bukanlah tergolong orang yang saleh senyatanya. Cuma kita ingin menyerupai mereka orang yang saleh itu rajin ke masjid. Ya, kita pun rajin ke masjid. Berbuat sebagaimana perbuatan orang soleh meskipun hati kita jauh masih jauh dari takwa, jauh dari ini. Namun dia tiru-tirulah. Ya. Ya, ya. Maka ini satu hal yang terpuji. <clears throat> Maka ini bagian dari mantasyabah biqaumin fa minhum. Ya, orang tidak boleh mengatakan saya masih kotor, ya. saya saya belum berani pergi ke masjid, ya. Ya, karena saya masih kotor, banyak dosa dan ya, belum bisa bertakwa dan seterusnya saya nggak berani ke masjid. Nah, ya, tidak demikian. Nah, pergilah ke masjid. Serupailah mereka orang-orang saleh yang cinta dengan masjid dan rajin ke masjid. Ya, minhum maka anda akan jadi bagian dari mereka. Dan sekaligus celaan kalau kaumnya adalah orang-orang kafir. Maka siapa yang menyerupai orang kafir maka dia bagian dari mereka. Ini ya, kata Syekhul Islam Taimiyah di Iktidak Surat Al-Mustaqim, zahir dari hadis ini adalah takfir. Ya, zahirnya adalah takfir. Maka siapa yang menyerupai satu kaum yaitu orang-orang kafir maka dia bagian dari mereka. Zahirnya itu adalah zahir hadis makna yang mendekati meskipun boleh jadi ada makna yang lain ya, adalah takfir. <clears throat> Oleh karena itu maka e, menyerupai orang kafir berdasarkan hal tersebut jelas-jelas menghasilkan hukum haram. Menimbang bahasanya makna e, makna zahirnya adalah takfir. Atau kita katakan bahasanya minhum di sini, maka dia adalah bagian dari mereka dalam artian memperbanyak jumlah mereka secara lahiriah. Ketika pakaian itu adalah pakaian khas orang kafir, kemudian ada orang muslim yang memakainya, maka orang lain akan melihat dan menyangka kalau dia adalah bagian dari orang kafir. Karena memperbanyak jumlah mereka secara lahiriah. Kemudian ada pun berkenaan dengan sinaat, hasil hadis industri dan profesi yang ada padanya maslahat umum bagi semua manusia, maka tidaklah mengapa kita mempelajari apa yang mereka buat dan memanfaatkannya. Dan ini bukanlah bagian dari tasabuk, tetapi bagian dari al-musyarakah fil a'mal an-nafi'ah. Bagian dari berperan serta dalam aktivitas yang manfaat yang layu adu tidaklah dinilai orang yang melakukannya sebagai orang yang menyerupai orang kafir. Maka orang kemudian punya profesi komputer atau menjadi produsen komputer atau yang lain eh, tidak kita katakan dia tasabah dengan orang kafir. <coughs> Kenapa? E, profesinya e, bikin eh, komputer, reparasi komputer dan sebagainya. kenapa? Karena ini masalah amah. Ini Eh, maslahat untuk semua manusia. Dan ini bukan babnya bab bukan bab tasabun namun bab musyarakah e, fil a'mal an-nafi'ah. Sudah punya peran serta dalam aktivitas yang manfaat. Adapun ucapan penanya apakah masalah mursalah termasuk dalam masalah ini kami katakan maslahat mursalah tidaklah sepatutnya kita jadikan sebagai dalil yang independen. Kita katakan biasanya masalah bersalah mursalah intahakakna jika telah bisa kita pastikan kalau dia memang betul-betul maslahat, maka syahidalah asyar'u syariat memberikan persaksian kalau itu sah dan diterima. Dan itu adalah masalah tersebut bagian dari syariat. Namun jika ternyata ditimbang dengan syariat, syariat memberikan persaksian kalau itu satu hal yang tidak benar, maka dia bukalah masalah mursalah, meskipun pelakunya menilai bahasanya itu adalah masalah mursalah. Dan jika tidak termasuk maslahat yang ditetapkan oleh syariat ataupun yang dibatalkan oleh syariat, maka sikap kita adalah kembali kepada hukum asal. Jika itu masalahnya masalah ritual ibadah, fal asal maka hukum asal dalam perkara ritual ibadah adalah terlarang. Jika itu non ibadah, non ritual ibadah, hukum asalnya adalah halal. Ya, wabiha, maka dengan hal uraian itu, uraian di atas, jelaslah bahasanya mursalah mursalah bukalah dalil yang bersifat independen. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wa Manakah yang lebih tepat bagi muslimah memakai tas punggung di luar jilbab ataukah di dalam jilbab? Yang lebih tepat adalah di dalam jilbabnya. Di dalam di balik kurdungnya. Ini ya, khawatir nanti kalau di uh, kalau di luar kerudungnya nanti dan menarik bagian-bagian depan sehingga akan menonjolkan hal-hal yang selayaknya tidak ditonjolkan. Apa aku mencantumkan logo merek dagang jasa tertentu di poster kajian karena memang itu yang menjadi penyelenggara utama kajian. Kajiannya diadakan di masjid. Ya kalau uh, kalau itu dijadikan sebagai background kemudian di ini dan itu di masjid maka tidak boleh. Ya, maka itu tidak boleh. Tapi kalau itu misalnya pamflet kajian dan itu maka dilihat jika ditempel di uh, luar masjid maka tidak apa-apa. Kalau di masjid maka juga tidak boleh. Hukum lomba yang dilakukan oleh mahasiswa yang berbentuk grup atau regu yang terdiri dari muslim dan non-muslim dalam satu grup tersebut. Padahal masih ada muslim yang lain dari teman-teman mahasiswa. Apa nasihat yang perlu diberikan pada teman-teman muslim? Ya. Maka jika tujuannya adalah untuk manfaat dan manfaat tersebut bisa kita dapatkan baik dengan merangkul sama nilainya antara merangkul muslim dan non muslim sama manfaatnya maka memilih untuk merangkul non muslim daripada muslim ini bentuk e, bentuk loyalitas bentuk loyalitas karena nilainya sama saya merangkul dia kita ngerangkul dia sama si A yang dia muslim atau ngerangkul si B yang dia adalah muslim nilainya sama. Kalau nilainya sama maka ini bentuk keperpihakan ya, yang sepatutnya seharusnya wajib untuk dihindari. Ya, lain halnya jika ya, nilainya berbeda. Lain halnya jika nilainya berbeda. Oh si A yang muslim itu mau diajak gabung, non syaratnya kita harus bayar dia. Nah, yang ini non muslim ya, mau diajak gabung dan dia gratis saja, ya. cuma sekedar ingin membantu menguatkan tim yang ada, ya, maka itu ya, bisa jadi alasan untuk memilih ya, yang non muslim dan itu tidak mengapa. Ya, sebagaimana ya, apa yang difatwakan oleh para ulama tentang masalah toko muslim dan non muslim. Maka jika ada toko yang sama murahnya, sama bagus pelayanannya, sama dekatnya, sama dekatnya, e, cuma ini ke selatan 100 meter, ini ke ke utara 100 meter, e, sama dekatnya, sama-sama 100 meter, sama murahnya, sama bagus pelayanannya, e, maka memilih ke toko non muslim itu bentuk loyal kepada bentuk berpihak kepada non muslim. Namun kalau ya, ini yang muslim ini pelayanan ya, judes ya, uh, ini enggak ada enggak ada keramahan kalau di situ ada keramahan maka memilih uh, toko non muslim itu enggak enggak mengapa enggak masalah karena ada faktornya ada alasannya atau di tokonya non muslim ini mahal yang itu murah. Nah, dan duit kita itu bisa beli untuk untuk yang kalau harganya murah namun tidak bisa beli untuk yang harganya mahal maka uh, memilih produk uh, atau kemudian toko non muslim tadi adalah uh, satu hal yang tidak mengapa dan bukan tergolong berpihak kepada non muslim. ilustrasi gambar makhluk hidup yang boleh bagi, eh, yang boleh bagaimana yang tidak boleh bagaimana untuk sebuah buku. Ya, yang boleh ya manakala ya, manakala tidak ada kepalanya itu yang boleh. Kalau ada kepalanya dan atau dan itu jelas bentuknya sebagai kepala maka pada dasarnya tidaklah diperbolehkan kecuali untuk anak-anak yang memang bahan bacaan anak-anak. Namun kalau bukan untuk anak-anak, untuk orang dewasa, ya, ya maka selayaknya eh, maka harus ya, eh, bagian kepalanya tidak ada. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan asuratu araksu Ya, eh, surat atau gambar yang terlarang itu adalah kepalanya. Kakek saya punya saudara non-muslim. Biasanya setiap Idul Fitri kami kumpul di rumah kakek. Kami juga mengunjungi saudara kakek saya yang non-muslim. Ya, apa, eh, apa hukumnya untuk hal seperti ini? Ya, pada dasarnya, <coughs> maka ini berkenaan dengan menjalin hubungan baik dengan kerabat uh, yang non-muslim maka menjalin hubungan baik dengan kerabat non muslim jika ini masuknya adalah bab ini maka hukumnya tidak mengapa sebagaimana satu ketika ibunya Asma binti Abu Bakar datang dan dia adalah wanita musyrikah ya, datang dari Mekah ke Madinah ya, maka Asma tidak mau mempersilahkan ibunya ini masuk ke dalam rumah tunggu dulu di depan rumah saya tanyakan dulu kepada Nabi boleh tidak saya menyambutmu dan mempersilahkanmu masuk ke dalam rumah. Maka Asma kemudian pergi ke tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada Nabi, datang ibuku dari Mekah ya, dan dia sekarang ada di depan rumah, tak minta untuk nunggu, tidak boleh masuk sampai saya dapat jawaban dari anda wahai Rasulullah, ya, bagaimanakah sebaiknya saya bersikap? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sili ummaki, ya, ya jalinlah hubungan baik dengan ibumu. Ya, maka demikian juga Umar bin Khattab itu mengirimkan hadiah baju kepada saudaranya yang masih ada di Mekah yang masih musyrik dikirimi baju. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya ya, tetap diperintahkan berbuat baik kepada saudara dan kerabat yang betul-betul kerabat non-muslim. Meskipun dia non-muslim. Apakah membeli dan memakai apa ini jersey sepak bola itu apa? Hah? Kaos, kostum. E, termasuk tasabuh terhadap orang kafir e, atau termasuk mualah terhadap orang kafir jika itu adalah klub e, yang jelas-jelas adalah klubnya non muslim maka termasuk. Ya, itu termasuk. apa hukum mengenakan jaket ukurannya kebesaran di luar e, di luar jilbab agar tidak berkibar-kibar ketika berkendaraan. E, e, kalau mau kalau wanita muslimah tetap saya sarankan untuk kalau mau pakai jaket di dalam kerudung saja ataupun masalah berkibar-kibar itu kalau ngebut ya. <laughs> kalau pelan-pelan ya. Eh, kemudian 30, 40, ya insya Allah enggak. Kecuali memang pas musim banyak angin. Jika ada orang yang melarang seorang muslimah bercadar dengan alasan istri ustadz juga ada yang tidak bercadar. Nah bagaimanakah kita menanggapi orang tersebut? Ya, ya maka itu pertama bukan alasan, ya kan? Kalau itu bukan alasan dan yang kedua adalah adalah pilihan-pilihan uh, masalah hukum fikih. Ya, ketika seorang itu punya pilihan A, ya dia tidak harus seragam. Ya, ketika si A itu punya pilihan Eh, hukum fikih tertentu ya tidak harus seragam dengan si A, tidak harus seragam dengan si B.